Allahumma arzuqna tauba qabla al-maut wa syahada indal maut wal jannata ba'dal maut walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat Bapak-bapak, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami cintai, kami hormati, para pecinta, para perindu majlis, serta para pendengar radioku 88 FM Pontianak Kuburaya dan juga 104,8 104,8 FM Radio Kukuningan Jawa Barat serta kawan-kawan yang menyaksikan ini dimanapun anda berada Alhamdulillah kita lanjutkan uh, kajian rutin kita yaitu kajian fikih praktis yang mana kita sudah masuk kepada pembahasan sunnah-sunnah yang terjadi sebelum melaksanakan sholat. Ada berapa sunnah disebutkan? Ada banyak ya. Ada 20. Kita baru menyebut dua yaitu azan dan juga iqamah. iqomat. Nah, sekarang lanjut syarat-syarat muadzin. Kalau musannif hafizahullah taala wa wa nafa'ana bi ulum fid amin ila qawlihi syurutul muadzin syarat-syarat muadzin. Sekarang masuk pada pembahasan syarat-syaratnya muadzin. Jadi nggak sembarangan yang harus azan itu siapa saja. Ada syaratnya. Karena azan itu suci, sakral. Nggak semua orang bisa langsung azan. Ini syaratnya. Syaratnya nggak banyak, empat aja. Yang pertama yang muadzin itu harus Islam. Harus Islam. Maka nggak sah azan dari orang kafir atau dari orang murtad yang keluar daripada agama Islam. Non muslim atau yang keluar dari agama Islam. Murtad muadzin nggak sah. Kafir kalau kafir azan ya masuk Islam lagi. Karena ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar tapi azannya nggak sah ya, nggak sah. Maka harus Islam. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Muadzin itu harus tamis. Tamis itu dari kosakata mayyaza yumayyizu tamis, membedakan. Jadi bisa membedakan mana makanan, mana minuman. Jadi nggak harus balik, enggak. Tamis. Tamis itu biasanya umur 6 atau 7 tahun. Jadi 6 tahun atau 7 tahun dia sudah bisa membedakan ini makanan, ini minuman ini bermanfaat, ini motor, ini api, ini nasi. Kalau dia sudah usia tamis, dia azan boleh-boleh saja. Ada sebagian masjid, kalau azan anak kecil nggak sah, ulang lagi. Ya lihat dulu anak kecilnya tamis apa enggak? Tamis. Ya boleh-boleh aja sah. Tamis boleh-boleh aja sah azannya anak-anak kecil. Bahkan kalau misalkan tidak ada orang tua yang azan, anak kecil boleh. Jadi nggak disyaratkan balik azan tersebut. Boleh. Nah. Maka nggak sah azannya anak kecil karena dia nggak tamis. Anak kecil yang belum tamis. Lalu nggak sah azannya orang gila. Nggak sah. Orang gila ketika dia gila. Tapi kalau orang gila ketika dia sadar nggak apa-apa. Pas lagi sadar mau azan boleh. Tapi tunggu dulu ada dua syarat berikutnya. Nah. Lalu nggak sah juga azannya orang ma mabuk. Karena orang mabuk jam 2 malam azan ntar. Namanya juga orang mabuk. Nah, harus tabis. Lalu syarat yang ketiga harus laki-laki. azan harus laki-laki. Maka nggak sah azannya perempuan atau azannya banci. Banci itu adalah orang yang mempunyai dua kemaluan yang aktif. Jadi dia maaf maaf maaf ketika lahir dia ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Dua-duanya ada. Kalau misalkan ada kejadian seperti seperti itu, bagaimana hukumnya? Sudah sering Anda jelaskan di pertemuan sebelumnya. Lihat nanti ketika dia balik, mana yang lebih aktif, mana yang aktif di antara dua kemaluan. Jika yang aktif kemaluan laki-laki, maka kita hukumi dia laki-laki. Walaupun wajahnya seperti perempuan. Jika yang aktif kemaluan perempuan, maka kita hukumi perempuan. Walaupun dia berkumis, berjenggot, brewok, berjambang, tetap kita hukumi perempuan. Karena yang aktif adalah kemaluan perempuan. Nah kalau misalkan aktif kemaluan perempuan, maka laki-laki nyentuhnya batal. Gak boleh sholat bareng laki-laki, harus sholat di sop perempuan. Perempuan nyentuh dia gak batal, Gak boleh dia membuka aurat yang terlarang di depan laki-laki. Itu banci beneran. Adapun yang sering nongkrong di gertak tiga itu bukan banci, itu bencong namanya. Itu mal'un. La'anallahu mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihat minan nisa'i birijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, kelemak, kelemek dan lain-lain sebagainya. Dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, tomboy, apa lagi bahasanya dan kawan-kawannya. Nah, ini dilaknat oleh Allah. Laki-laki menyerupai perempuan. Itu pakai aksesoris perempuan, pakai pakaian perempuan, pakai make up perempuan, pakai perhiasan perempuan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaya-gayanya, gaya ngomongnya, lenggak-lenggoknya, jalannya juga. Atau kebalikannya, perempuan menyerupai laki-laki, tomboynya, bajunya, aksesorisnya, rambutnya dipotong pendek kayak laki-laki, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ikomat. Kalau ikamat perempuan boleh. Maka kalau ada azan ah, ah, apa salat berjamaah khusus perempuan seperti di pondok ini. Bahkan nggak sunnah azan, cukup ikomat aja. Jadi mau salat ikomat Allah akbar Allah akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai selesai. Nah sudah azan. Mengapa? Karena tujuan azan itu kan iklam, ngasih tahu. Ngasih tahu bahwasanya waktu sholat sudah ma masuk. Kita ngasih waktu dengan suara. Sementara di dalam Islam suara perempuan itu dilarang untuk dihumbar-humbar. Tidak boleh perempuan teriak-teriak. Misalnya, ya azan harus teriak kan? mungkin nah, tentu ini bertentangan dengan tujuan syariat. Bertentangan dengan kaidah syariat. Sehingga perempuan cukup ikomat saja. Tapi kalau misalkan ada lomba azan ya nggak apa-apa juga. Hanya saja tidak disyaratkan itu saja. Dan tentunya tidak sunnah azan perempuan berjamaah perempuan sebelum nggak sunnah azan karena nggak cukup iko ikomat. Syarat yang gini. Syarat yang keempat muadzin harus tahu masuknya waktu. Dia harus tahu masuknya waktu muadzin. Itu syarat keempat. Karena nanti kalau dia tidak tahu, Nanti asal-asalan dia azan. Jam 2 udah azan asar. Nah, boleh ini. Jadi muadzin itu minimal harus tahu kapan masuknya waktu so sholat. Sekarang mah udah gampang, banyak alarm HP, jadwal sholat sepanjang masa, apa namanya jam sholat di masjid kan biasanya banyak ini Nah, jadi kalau dia tahu, kalau dia bisa baca, maka dia boleh menjadi muadzin. Nah, ini syarat syarat muadzin ada empat. Pertama Islam, Kedua tamis, ketiga laki-laki, keempat harus tahu kapan masuknya waktu sholat. Kalau empat ini nggak ada, tidak disunahkan dia menjadi ah, muad muadzin. Sekarang sunnah adzan. Sunnah adzan, sunnah sunnah adzan. Sunnah adzan banyak. Yang pertama, sunnah adzan harus tartil, pelan-pelan. Ya, harus pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz tidak pandai azan, suaranya tidak bagus. Misalnya yang azan, tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah. Mau azan ke mau perang? Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua. Ya. Mengangkat suaranya harus kencang. Makanya sunnah muadzin itu yang pertama itu yang suaranya kencang, bukan yang suaranya merdu dulu. Suara merdu belakangan. Ada muadzin suaranya merdu tapi pelan. Allahu akbar. Allah misalkan. Ada muadzin satunya suaranya nggak merdu tapi kencang. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka disunahkan dahulukan yang kedua yang suaranya kencang walaupun tidak mer tapi bagus dua-duanya kencang juga merdu juga karena azan itu kan syiar kadang kita tuh malas sholat tapi begitu muadzin suaranya bagus langsung semangat kita mau ke mas masjid ya kan? karena suaranya bagus apalagi azan-azan beduk maghrib pas bulan puasa itulah azan paling merdu sedunia itu ya. Nah, tapi kalau azan suaranya rusak, ancol lebo. Kadang niat sholat hilang itu. Allahu Akbar, Allah, eh risau. Pergi dia dari rumahnya. Karena tujuannya kadang makanya yang suara jelek tuh sadar diri lah. Tapi kalau misalnya nggak ada orang lain, ya mau gimana lagi? Nggak ada orang lain. Suara saya jelek kan, tapi nggak ada muadzin lain. Ya kamu harus azan. Tapi harus suara bagus, eh, nggak ada orang lain lagi. Kecuali ada orang lah. Walaupun dibayar. Ada ada muadzin, suaranya kenceng, merdu, tapi dia nggak muadzin kecuali dibayar. Harus dibayar. Harus kasih bayaran. Tapi nanti dia la nasibalahu fil akhirat. Dia nggak dapat pahala di akhirat. Yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya kan keutamaan keutamaan dia nggak dapat karena apa udah dibalas di dunia dibalas dunia ya, nggak dap, udah dapat jatahnya kecuali kalau nggak minta minta kagak tapi dika dikasih itu nggak apa-apa hadiah namanya tapi kalau meminta itu ya nggak nggak dapat pahala yang ketiga ini sunnah adzan apa disukunkan roh atau difathahkan roh pada takbir yang pertama dan sukunkan ro di takbir yang kedua. Jadi takbir pertama itu disukunkan atau difathahkan. Sementara takbir kedua disukunkan. Kalau disukunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disukunkan rohnya. Allahu Akbar. Atau difathahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disambung dengan Allah berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara Allah Akbar yang kedua disukun, di sunnahnya aja. Mau Allahu Akbaru juga boleh, cuma tidak sunnah. Sunnahnya Allahu Akbar pertama disukunkan roknya atau difatahkan. Lalu Allahu Akbar keduanya disukun, disukunkan. Ini muadzin muadzin. Sama ikomat ya. Nah, nanti ikomat ada pembahasan ini. Ya, sekarang azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar atau Allahu akbar, Allahu akbar. Di sunnahnya seperti itu. Yang keempat, sunnah yang keempat adalah apa? At-tasbih fi adzanil fajr. Di sholat subuh ditambah as salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. sholat itu lebih baik daripada ti tidur. sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini sunnah. Jadi menambah as-salatu khairun minan naum itu sunnah. Ada pernah nanya kepada saya, Ustaz, tadi subuh ada muadzin dia lupa menyebut as-salatu khairun minan naum Pak Ustaz. Lalu maka subuh kami pun tidak sah semua Pak Ustaz. Ulang. Ngapain diulang? Ya muadzinnya nggak ada as-salatu khairun minan naum. Ya, as-salatu khairun minan naum. Sun sunnah. Azan aja sunnah. Boleh nggak kita sholat nggak azan? Boleh, tapi nggak dapat pahala sunnah. Ada kejadian itu. Gak perlu diulang. Nah, mungkin muadzinnya lupa. Lu? Lupa mungkin. Mungkin tidak terbiasa azan. Nah, cuman sunnah. Nah, nanti menjawabnya juga beda. Sadaqta wa bararta bil haqqi natakta wa ana ala dzalika minasy. Jawab as-salatu khairun minan salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi mengingatkan kepada yang tidur di waktu subuh salat Sholat lebih baik daripada tidur. Karena tidur tidak dapat pahala. Sholat dapat pahala. Kau tidur dapat dosa. Sementara kau sholat dapat pahala. Kok bisa dosa Pak Ustaz? Ya, karena nggak sholat subuh. Kecuali nggak bangun, memang nggak sadar. Itu pembahasan lain lagi. Kalau sadar bangun, tutup lagi telinganya. Malas aku, kenapa? Ini kamar empuk, AC, kasur ranking coil yang empuk gitu. Kena adzan subuh suara merdu. Khusus adzan subuh ini suaranya serak-serak aja. Biar bangun semua. Nah, ini sunnah yang keempat. Sunnah yang kelima bagi muadzin adalah Tarjik Tarjik itu mengucap kedua kalimat syahadat sebelum dia melafazkannya mengucap kedua kalimat syahadat sebelum dia melafazkannya. Karena ada Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum dia mengucapkan itu, dia asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebelum dia melafazkannya dia sebutkan dulu. Itu namanya tar tarjik namanya. Ya. Putri juga catat nanti ngajar laki-laki kan. Lalu sunnah yang keenam bagi muadzin adalah meletakkan kedua jarinya di dalam telinga dua jarinya agar apa agar kencang suaranya karena kalau makin kita tutup telinga ini makin kencang suara kita suara kita. Buktinya bagaimana Pak Ustaz? Lihat orang yang pakai headset. Dengar lagu, ini, ini pakai headset, ngajak umroh. Eh kamu udah makan belum? Apa? Udah makan apa belum? Udah tadi. Jangan keceng-keceng. Nah, begitu dia buka, baru dia pelan. <laughs> Karena apa? Telinganya sum, sumbat. Sumbat karena ada headset. Nah, jadi ngomongnya kencang. Pas adzan itu tutup telinga. Biar suaranya kan tambah kencang. Tapi jangan terlalu masuk juga nanti pecah telinganya. Secukupnya saja. Sunnah itu. <coughs> Kadang ada muadzin satu tangan doang. Yang dipegang daun telinga apa ini namanya? Nah, di tempat anting perempuan. Itu yang pegangnya. Kayak monjewer Salah. Ujung telunjuk masukkan ke dalam telinga begini. Paham? Lalu jempolnya megang belakang daun telinga. Jadi seperti menutup telinga, seperti ke, takut dengan petasan. Ngomong. Halo, halo. Kencang. Jadi suaranya makin kan bukan begini. Apa begini ini? Tapi jangan disalahin juga nanti besok balik kampung nengok kakek-kakek udah 25 tahun dia adan begini kamu salah. Salah tuh Azan tuh iya, itu tempeleng kamu. Kalau lima tahun aku azan kau mondok lima tahun berani nyalakan aku. Pakai adab ngasih tahu. Ya, toh juga hukumnya juga sun sunnah. Meninggalkannya juga nggak berdosa. Cuman afdolnya seperti itu. Lalu sunnah yang ketujuh apa? Menoleh ketika hayya ala sholah, hayya al falah. Menoleh. Kalau pas hayya ala sholat, maka dia menoleh ke kanan. Ini oleh kanan. Hayya ala sholat. Nah, begitu hayya ala falah, noleh ke kiri. Hayya ala falah. Itu sunnah itu. Bukan main-main. Ada orang adzan, "Hayya oh, ala sholat," ke kanan ditawain orang. Ngapel itu kanan kiri itu. Sunnah hukumnya. Adan. Ayo ala sholat. Kamu kalau lomba adan ini dapat nilai. Lomba adan dapat nilai. Dulu Ustadz pernah ikut lomba adan. Alhamdulillah. Juara dua. Harapan bangsa. <laughs> harapan. Juara harapan dua. Satu, dua, tiga, harapan satu, harapan dua. Ada delapan hadiah. Cuma dipanggil ke panggung aja. Buat nyenangin hati. Piala tak ada, duit pun tak ada. Dulu itu. Kenapa bisa dapat anu pala suara jelek? Karena ini Ustaz amalkan. Oleh kanan, oleh kiri, eh, sunnah sunahnya. Jadi itu dapat nilai. Padahal suara jelek. Ya lu yang ke berapa sih? Ketujuh ya. Nah, jadi hayya ala sholat noleh ke kanan. Hayya ala falah nolehnya ke kiri. Lalu yang ke delapan. Sunnah menjawabnya, menjawab azan bagi yang mendengarkan, walaupun dia junub. Walaupun dia junub. Jadi sunnah azan walaupun dia hadas besar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan semua aktivitas. Yang nonton TV, matikan TV-nya. Yang dengar radio, matikan radionya. Yang lagi masak ikan matikan kompornya kalau bisa. Enggak bisa udah diam. Yang penting ketika azan kita mendengarkan suara azan dan menjawabnya. Menjawab itu ada dua metode. Metode pertama, selepas muadzin mengucapkan jawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwata illa. Itu metode pertama.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 azan pun ngajak ngobrol. Risau mana? Azan. Ditegur ngamuk. Nah, maka Ustaz pakai metode yang kedua ini. Selesai dengan dia ngomong, apa ah, selesai azan kita berdoa. Nah, dia pasti berdoa juga. Doa dulu selesai azan doa. Ah, pas doa itu kita jawab ah, azan. Dulu ada broadcast di WhatsApp itu. Hati-hati yang nggak jawab azan, nanti jenazahnya berat di apa di WhatsApp itu di Facebook hati-hati nggak jawab azan nanti pas mati jenazahnya berat katanya apa nggak berat badan 90 kilo jenazah berat yang jelas ada balasannya, pasti ada balasan. Ya, nggak jawab azan pasti ada balasan. Apa balasannya Pak Ustadz? Wallahu a'lam. Nanti dikubur kalian akan merasakannya. Nah, menjawab adzan pun juga ada balasan. Itu ya. Jadi jawab, walau saya junub Pak Ustaz. Saya junub ini. Apa boleh saya jawab? Sunnah menjawab walaupun ju, junub. Hentikan. Maka Masya Allah. Didikan orang-orang tua kita dulu-dulu ya. Orang dulu-dulu gitu ini. Orang tua kita dulu apa? Kalau azan TV dimatikan. Azan. Enak. Kalau azan radio dimatikan. Masak pun berhenti. Bentar. Azan. Azan. Begitu azan maghrib, masuk ke dalam rumah semuanya. Tak boleh keluar. Kata orang tua dulu-dulu, ada hantu laut. Padahal tinggalnya di sungai Tidarat. Ke sungai Tidarat. Itu orang tua dulu-dulu. Mengajarkan bagi kita saking mulianya, saking sakralnya ah, azan. Orang tua sekarang azan dia mutar lagu dangdut. Makin kencang azan, makin kencang juga dangdutnya. Orang sini sih alhamdulillah lah. Adzan orkes berhenti. Adzan dangdutan berhenti. Adzan kondangan berhenti. Adzan. Oh dari kota, hmm, makin kencang masjid adzan, makin kencang juga adzan ini Ada pesan, ada kejadian heboh kemarin Pontianak. Walima samping masjid. Masjidnya adzan asar, dia pun kencang juga orkesnya. Makin hot goyangan dangdutnya itu. Apa tak ngamuk warga? Nah, ini sunnah mendengarkan. Yang kesembilan, ini, ini, ini amalkan ini. Ketika selesai ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua, ini kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, maka kita jawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Nah, itu ya. Barang siapa yang membaca ini insya Allah akan masuk surga tanpa hisap. Kata orang Melayu Pontianak masuk surga bulat-bulat. Atau sini yang penting istiqomah Istiqomah. Yang istiqomah tapi. Yang nggak istiqomah nggak dapat. Maka kalau azan tuh diam, biar bisa mengamalkan sunnah. Pas asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tambah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda orang azan mobil Legend men. Apa tak jawab? Lalu yang berikutnya kita ringkas saja. Doa ya. Selesai azan langsung doa. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi watit tammah wassalatil ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal wasyarafa wad darajatal aliyatar wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi innaka la tukhliful barang siapa yang membaca doa ini maka pintu-pintu sorga akan terbuka lebar kepada dia semuanya. Jadi habis azan itu pintu sorga itu pintu langit itu terbuka semua. Maka doalah makbul insya Allah. Termasuk saat-saat mustajab adalah doa setelah azan. Doa setelah azan. Kita ini capek-capek biar mustajab. Mana umroh doa bawa mutazam. Iya memang betul mustajab. Mana sa'i sofa marwa mustajab mustajab Doa di Hijir Ismail mustajab, mustajab. Tapi mahal. 24 juta minimal. Kok Habib tadi tahu insya-Allah. Kalau haji mahal lagi 50 juta lebih. Ada yang murah-murah, tidak perlu mengeluarkan duit banyak. Mustajab, kapan? Satu, habis azan. Doa, Utang 10 juta Ustaz. Doa bisa azan. La ilaha illallah. Ya Allah, aku punya hutang 10 juta ya Allah. Ya Allah lunaskan. Ya turunkan aku duit dari langit ya Allah. Itu duit anjot di depan sungai. Doa. Mana kita tahu Allah yang ngasih duit. Ah, setelah azan. Yang kedua, setelah wudhu. Setelah wudhu itu mustajab. Yang ketiga, doa ul madlum mustajab. Doa orang yang terzolimi mustajab. Doa terzolimi mustajab. Kita dizolimi orang-orang punya hutang nggak bayar-bayar. Doa mustajab, tapi jangan doakan kematian, kesian juga. Nggak bayar, udah mati, hutang nggak bayar. Doain baik-baik. Ditonjok orang, diplasah orang, ditampol orang, mustajab, dizolimi. Maka kalau mau doa mustajab, nah sering-seringlah kau ditampol sama orang. Ditombok sama orang. Ya. Nggak seperti itu juga. Jadi ketika dizolimi, berdoa mustajab. Itu mustajab, sangat tepat. Lalu di antara juga doa-doa yang cepat dikabulkan apa? Doa ibu kepada anak. Orang sekarang banyak salah. Minta doa sama Habib ini, minta doa sama Ustadz ini, minta doa sama Kiai ini. Bawa air, wah bawa air, satu ember dia bawa air. Tapi dia nggak pernah minta doa sama emaknya, ibunya, emboknya, apalagi. Nggak pernah. Maka ada orang datang sama Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Habib minta doa. Doa apa? Doa ini, doa ini, doa ini, bawa air. Kata Habib Salim, pernahkah kau meminta hal yang seperti ini kepada ibumu? Orang itu menjawab, gak pernah Habib. Ah, pulang kau. Salah, minta dulu sama makmu, sama ibumu, baru minta sama aku. Walaupun kau minta sama seribu wali kutub. Wali kutub itu pemimpin para wali. Kau minta seribu wali kutub, tapi ibumu belum mendoakanmu, gak bakalan dah Dapat. Makanya banyak orang minta sama ustadz, minta sama kiai, minta sama habib, minta sama orang alim. Kok nggak mustajab ya? Gimana tak mustajab? Orang tuanya nggak pernah dia minta. Minta dulu sama orang tuanya. Baru minta sama ulama. Baru mustajab. Ini doa. Kalau perlu ditambah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Fid dini wad dunya wal akhir. Lalu tambah doa Rabbi firli wali walidayya Tiga kali. Jadi inna kala tuhriful mi'at rabbi firli wali walidaya rabbi firli wali walidaya rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani jadi diulang tiga kali. Rabbif ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Ampuni aku dan kedua orang tuaku. Ampuni aku dan kedua orang tuaku. Dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku waktu kan? kecil. Lalu tambah lagi, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la taturhum wa fiqna wa fiqhum wa fiqna birrahum. Ya Allah, berkahilah keturunan-keturunan kami. Wa la taturhum dan jangan kau bahayakan anak cucu kami. Wa fiqna wa fiqhum dan berikanlah taufik kepada kami dan kepada anak-anak cucu kami. Wa fiqna birrahum dan berikanlah kami rezeki atas kebaktian mereka kepada kami atau jadikan mereka semua anak-anak yang berbakti kepada kami Doakan juga untuk anak cu cucu. Ustaz, saya masih 14 tahun Pak Ustaz. Ya, kamu kan mentik besok kawin punya anak cucu. Masa nggak mau punya anak yang baik? Doanya dari sekarang. Jangan besok punya anak baru berdoa. Doanya dari sekarang. Tak hafal Pak Ustaz. Bahasa Indonesia boleh. Ini diantara sunnah-sunnah ah, azan. Ada juga tambahan. Kalau setelah azan subuh, setelah baca doa Adzan tambah Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru layalika wa aswatu du'aika wa huduru salawatika faghfirli. Banyak di TV-TV banyak ini. Coba tengok TV-TV adzan subuh pasti tambah Allahumma hadza idbaru naharika wa Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru layalika wa aswatu du'aika faghfirli. Kok beda doanya oh, Pak Ustadz? Bukan beda, memang gitu tambahannya. Setiap maghrib sama su subuh. Kita aja yang nggak tahu. Itu sunnah-sunnah ah? adzan. Lalu sunnah-sunnah ikomat. Sunnah-sunnah ikomat tak banyak, ada lima. Sunnah-sunnah ikomat adalah satu merendahkan suaranya sedikit daripada suara adzan. Jadi agak dipelankan Kalau adzan kencang, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, kalau ikomat pelan dia. Allah Akbar, Allah Akbar. Sudah la ilaha illallah, sunnah. Yang kedua, cepat. Harus cepatkan. Beda kalau azan, tadi harus pelan-pelan. Kalau azan pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau ikomat cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Enggak sunnah pelan-pelan. Apa enggak sunnah cepat-cepat maksudnya? Maksudnya enggak sunnah cepat-cepat. Yang ketiga, Ikomatnya di tempat yang berbeda dia azan. Ikomatnya di tempat yang berbeda dia azan. Contoh, kalau dia azan di kanan masjid, maka dia ikomat di kiri mas masjid. Beda. Jadi beda kan? Dia azan di sini, komat di sini. Kalau azan di sini, komatnya juga di sini. Ya. Lalu yang keempat, yaitu uh, membaca doa setelah ikomat aqamaha Allahu wa adamaha ma damatis samawa Rabbana ja'alna min muqimis salat wa dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a wa ja'alna min salihi ahliha Allahum ma'atina afdala ma'ataita min ibadikas salihin Hafal ujung-ujungnya aja ya kamu. Awal-awalnya nggak hafal. Hati-hati kamu masuk surga paling ujung. Ntar. Doanya ujung-ujung. Hafalkan semuanya. Nanti Ustaz tuliskan. Harus hafal santri. Doa ikomat. Orang tua kamu susah sudah menghafal. Ya kamu menghafal. Karena umur 40, 30 tahun di atas untuk menghafal sudah susah. Dan 30 tahun ke bawah masih mudah menghafal. Nah, maka paling tidak kamu yang mendapatkan yang bisa menghafal ya. Udah empat ini aja. Nah, lima lima enggak nih jarang lima. Empat empat sunnah sunnah iko ikomat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan setelahnya itu sunnah-sunnah yang lain. Sunnah yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ketiga dan antaranya apa? Pergi sholat dengan tenang. Ini sunnah-sunnah semua sholat. Jangan tergopoh-gopoh. Makanya pergi sholat itu sebelum takbir sebelum ikomat sudah pergi biar jalannya nyantai ini kagak ikomat langsung pergi akhirnya berlari akhirnya sholatnya ngos-ngosan <gasps> Allah Allah Allah akbar kenapa lari tadi doa antara adzan dan ikomat dan lain-lain sebagainya sholat kabliyah wallahu taala a'lam sawab